أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا رجع تجمع عن كيلو هيرت للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd Ikhwatal Islam rahimakumullah dimanapun anda berada Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jal Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada suri tauladan kita Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana yang telah kami sampaikan di pagi hari yang berbahagia ini kita akan simak dan ikuti kajian dari pembahasan risalah berjudul Kitab Zuhud yang disusun dan disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafirullahu Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah terkoneksi dengan beliau. Kita akan sapa saja terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih pada Ustaz Jazakallah Heran atas keluangan waktunya di pagi hari ini. Dan kita akan melanjutkan uh, pembahasan dari bab ke-22 ya Ustaz. 22 dan nah. 23. Baik. Baik, khotal Islam rahimakumullah. Simak kajian kita di kesempatan pagi hari ini bab ke-22 dan ke-23. Anda bisa membuka halaman ke-81 dari kitab Zuhud yang beliau susun. Dan kami persilakan pada Ustaz untuk memulai pembahasan Falyatafadul Masykurah. Alhamdulillah Rabbil Alamin والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Para pendengar Radio Roja yang saya muliakan Kita akan memasuki bab yang ke 22 dengan judul apabila urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka terangkatlah amanat dan dekatlah kiamat dari hadis ke-31 itu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعربي فقال متى الساعة dari Abi Hurairah dia berkata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di majelis sedang berbicara kepada orang banyak maka datanglah kepada beliau seorang Arab yang tinggal di desa. Lalu dia bertanya, kapankah terjadinya hari kiamat? Fabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أخرجاه البخاري Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus saja melanjutkan pembicaraannya. Maka berkata sebagian kaum, beliau mendengar apa yang orang itu tanyakan, tetapi beliau tidak menyukai pertanyaannya. Sebagian yang lain mengatakan bahkan beliau tidak mendengarnya. Sehingga ketika beliau telah menyelesaikan pembicaraannya, beliau bertanya, mana yang tadi bertanya tentang hari kiamat? Orang itu menjawab, saya, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, apabila amanat telah disia-siakan, maka tungguhlah kedatangan hari kiamat. Orang itu bertanya lagi, bagaimanakah disia-siakannya? Beliau menjawab, apabila urusan telah diserahkan untuk mengurusnya kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Hadis sahih telah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang mulia ini pernah saya bahas ketika kita uh, mengkaji uh, kitab atau risalah telah datang zamannya. Hadis yang mulia ini menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, kedatangan hari kiamat dan telah terjadi pada zaman ini. Di mana amanah telah disia-siakan oleh manusia dan begitu banyak amanah baik amanah berupa kepemimpinan maupun amanah ilmiah tentang urusan din ini telah diserahkan untuk mengurusnya kepada yang bukan ahlinya. Berapa banyak orang yang berbicara tentang din Allah, agama Allah, tanpa ilmu. Bahkan dia dianggap besar oleh manusia. Nah hadis yang mulia ini menjelaskan dengan sangat jelas dan terang sekali bahwa apabila urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Eh, saya tidak akan memperpanjang uh, syarah dari hadis yang mulia ini karena kita pernah uh, membahasnya tentang permasalahan ini. Dan saya akan lanjutkan pada bab yang ke-23 dengan judul bab Siapakah wali Allah itu? Siapakah wali Allah itu? Hadis ke 32 hadis ke 32 hadis yang eh, sangat terkenal dengan hadis wali Allah an Abi Hurairah qala dari Abi Hurairah dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Inna Allah qala Sesungguhnya Allah telah berfirman Ini hadis Qudsi Man ada li waliyan Faqad azantuhu bilharbi Barang siapa yang memusuhi waliku maka sesungguhnya aku telah mengumumkan perang kepadanya. Kenapa demikian? Karena wali Allah adalah orang yang dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah dengan mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada mereka. Mereka mencintai apa yang Allah cintai mereka meredai apa yang Allah redai dan mereka marah dan murka apa yang Allah marah dan murka mereka mengikuti syariat Allah tabaraka wa taala mereka beriman kepada nabinya dan rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, barang siapa yang memusuhi wali Allah, berarti dia memusuhi Allah tabaraka wa taala. Dan barang siapa yang memusuhi Allah tabaraka wa taala, maka Allah akan azab dia. Man 'ada li waliyan faqad aazantuhu bil harb. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi." Dan tidaklah mendekat kepadaku hambaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain dari mengerjakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Yani Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba apabila hamba mengerjakan apa yang Allah fardukan dan wajibkan kepadanya. وما يزال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan mengerjakan an-nawafil amal-amal sunat sampai Aku mencintainya. Sehingga aku mencintainya. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها maka apabila aku telah mencintainya niscaya akulah yang akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya dan akulah yang akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya dan akulah yang akan menjadi tangannya yang dia menggenggam dengannya dan akulah yang akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya yakni yang dimaksud adalah pendengaran, penglihatan, tangan dan kakinya dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Akhrajahu al-Bukhari. Dan jika dia meminta kepada aku, pasti aku akan memberikannya. Dan jika dia memohon perlindungan kepada aku, pasti aku akan melindunginya. Hadis sahih telah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis Qudsi yang sahih ini yang terkenal dengan nama hadis Waliullah menjelaskan kepada kita secara ilmiah bahwa wali Allah adalah sifat bagi setiap mukmin yang takwa yang mengerjakan apa yang Allah fardukan dan menjauhi apa yang Allah haramkan. Bertambah tinggi kedudukannya dan bertambah dia dicintai oleh Allah tabaraka wa taala dan senantiasa Allah menjaga dan memeliharanya apabila dia mengerjakan selain yang wajib adalah an-nawafil. Inilah ringkasan dari hadis yang mulia ini. Para pendengar Radio Roja yang berbahagia di dalam hidayah dan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya yang mulia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya telah menjelaskan bahwa Allah mempunyai aulia wali-wali dari manusia. Dan syaitan pun mempunyai wali-wali. Dan Allah dan Rasulnya telah membedakan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir syaitan. Di antara wali Allah dan wali syaitan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih di kitabnya yang berbicara khusus tentang bab atau permasalahan ini dengan judul Al-Furqan Baina Awliya'i Rahman wa Awliya'i Syaitan. Pembeda di antara wali Allah dan wali syaitan. Beliau menjelaskan وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء وفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الله سبحانه وتعالى دلالة كتابنا dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya telah menjelaskan Sesungguhnya Allah mempunyai wali dan syaitan pun mempunyai wali. Dan Allah membedakan di antara wali Allah dan wali syaitan. Fakal Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون amanu wa kanu يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم Surat Yunus ayat 62 sampai 64 Allah Ta'ala berfirman Ketahuilah Sesungguhnya wali-wali Allah La khawfun alaihim wa lahum yahzanun Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka bersedih yakni nanti ketika mereka datang pada hari kiamat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah sifatkan siapakah walinya itu alladzina amanu. Pertama adalah orang-orang yang beriman wa kanu yattaqun dan keadaan mereka adalah takwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. lahum al-bushra fil hayati dunya wal akhirah. Untuk mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wa qala ta'ala dan Allah ta'ala berfirman lagi Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur. Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang awliya syaitan, wali-wali syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah." والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah Sedangkan orang-orang kafir berperang di jalan Togut maka perangilah para wali syaitan itu. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah sangat lemah. Surat An-Nisa ayat 76. فلم يتم إلى الله سبحانه وتعالى برفرما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kepada Adam. Maka mereka semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Dan dia adalah dari bangsa jin. Dia fasik kepada perintah Robnya. Apakah kamu akan mengambilnya, menjadikan iblis dan keturunan iblis sebagai wali-wali selain dari aku, Allah, padahal mereka adalah musuh yang nyata bagi kamu. Alangkah buruknya tukaran bagi orang-orang yang zalim. Apa yang diganti oleh orang-orang yang zalim. Yang seharusnya mereka mengambil Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai walinya. Bukan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan iblis yang akan menyesatkan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falyughayyirun falyughayyirunna khalqallah." Iblis berkata, sungguh akan aku sesatkan mereka Sungguh akan aku berikan angan-angan kepada mereka dan aku akan perintahkan mereka maka mereka akan memotong telinga-telinga binatang dari binatang ternak. Ya ini orang-orang uh, jahiliyah di mendapat wahyu mendapat wahyu dari iblis agar memotong telinga telinga binatang-binatang uh, ternak untuk uh, dipersembahkan kepada uh, syaitan. Dan aku akan perintahkan mereka, maka mereka akan merubah ciptaan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ min dunillahi faqad khasira khusranan mubina Dan barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai wali selain dari Allah, maka sesungguhnya dia telah mendapat kerugian dengan kerugian yang nyata sekali. Ini dalam surat An-Nisa dan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai wali dan syaitan juga mempunyai wali. Kemudian Syekhul Islam mengatakan wa idza urifa anna an-nas فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء Apabila telah diketahui bahwa manusia di antara mereka ada yang menjadi awliyaur rahman, wali-wali Allah dan ada juga yang menjadi awliyaus syaitan maka wajib dibedakan di antara mereka ini dan mereka itu. Kama farraqallahu wa rasuluhu bainahuma. Sebagaimana Allah dan Rasulnya telah membedakan di antara wali Allah dan wali syaitan. فأولياء humul mu'minun al-muttaqun. Maka wali Allah itu adalah mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ber التقوى kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wal wali al qarib yuqal hadha yali hadha ay yaqrubu minhu. Wali adalah al qarib yang dekat. Ya, sesuatu yang dekat dikatakan orang yang dekat maka wali Allah adalah orang yang dekat kepada Allah orang yang dekat kepada Allah dan mengerjakan apa yang Allah syariatkan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengikuti syariat Allah. Dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengerjakan apa yang Allah cintai dan Allah redai dari perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Allah aulia Awliyaur Rahman Wali Wali Allah Itu mereka yang beriman Dan mereka yang bertakwa Orang-orang yang tidak beriman Bukan wali Allah Walaupun mereka mengaku sebagai Wali Allah Walaupun mereka mengaku Sebagai orang-orang yang dekat kepada Allah Walaupun mereka mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah, walaupun mereka mengaku bahwa mereka adalah ahlul jannah, ini semua adalah omong kosong mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa walinya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan bertakwa. Orang-orang yang tidak bertakwa tidak masuk ke dalam wali Allah. Orang-orang yang tidak mengerjakan apa yang Allah fardukan, maka mereka tidak masuk ke dalam golongan Auliaur Rahman. Wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seutama-utama Auliaur Rahman adalah para nabi Allah. شيخ الإسلام بن تيمية معتقد وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه وأفضل أنبيائه المرسلون منهم وأفضل الرسل أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم اجمعين سأتانا أتانا ولي الله mereka adalah para Nabi Allah. Dan seutama-utama Nabi Allah adalah para Rasul Allah di antara mereka al-mursaluna minhum. Dan Rasul yang paling utama adalah ulul azmi Nuh dan Ibrahim dan Musa dan Isa dan Muhammad alaihimus salatu wassalam. سبحان الله سبحانه وتعالى taala شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب سورة الشورى آية 11 Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk kamu dari agama ini apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh yaitu mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala dan yang kami wahyukan kepadamu hai Muhammad dan yang kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Musa dan Isa yaitu aqimuddin tegakkanlah agama jadi tauhidkanlah Allah tabaraka wa taala wala tatafarraqu bih dan jangan kamu bercerai-berai di dalam wala tatafarraqu fihi dan jangan kamu bercerai-berai di dalamnya alangkah beratnya apa yang kamu dakwahkan ini kepada kaum musyrikin dan Allah memilih siapa yang ia kehendaki dan menunjuki kepadanya siapa yang kembali. Yang paling afdal dari ulul azmi adalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penutup sekalian para nabi, imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, sayyidu waladi Adam, sayyid كانت Adam وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا dan imamnya para nabi apabila mereka berkumpul wa khatibuhum idza wafadu dan khatib mereka apabila mereka datang sahibul maqam al mahmud alladhi yaqbituhu bihi al awwalun wal akhirun wal akhirun yang memiliki maqam yang terpuji yang memiliki maqam yang terpuji وصحيب اللواء المعقود والحوض الموروث الاسترسي إذن والي الله تبارك وتعالى دي مولاي داري طرى نبي الله سأتام أتام منوسيا dan yang paling utama dari para nabi Allah yang demikian banyak adalah para rasul Dan yang paling utama dari para rasul adalah ulul azmi. Itu Ibrahim, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Mereka inilah ulul azmi. Dan yang paling utama, seutama-utama awliya'ur rahman dari ulul azmi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, Auliaur Rahman, wali Allah adalah orang-orang yang mengikuti perjalanan al-anbiya wal mursalin, perjalanan para nabi dan rasul. Mereka orang-orang mukminun al-muttaqun yang mengikuti sunnahnya para nabi dan rasul, manhajnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang ditutup dan diakhiri dengan kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu umat beliau seutama-utama umat dan seutama-utama umat bahkan seutama-utama manusia adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Mereka inilah wali Allah yang paling utama di antara manusia sesudah generasi para nabi dan rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas qarni." Sebaik-baik manusia adalah sesudah yang hidup di zamanku. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dari para tabi'in. Kemudian yang sesudahnya, inilah tiga generasi terbaik yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam manhaj para nabi dan rasul yang mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah beliau alaihi salatu wassalam tabi'in dan atba'u tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman di timur dan di barat bumi sampai hari kiamat ini auliaur rahman Adapun awliya syaitan sebagaimana Allah jelaskan adalah orang-orang kufar, kaum musyrikin dan ahlul kitab dari ahlul kitab dan yang selainnya, orang-orang kufar dari ahlul kitab dan kaum musyrikin dan mereka yang keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menyimpang dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. walaupun mereka dikatakan sebagai wali Allah tabaraka wa taala karena Allah subhanahu wa taala menguji mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman qul in kuntum tuhibbun tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim katakan jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku. Pasti Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Karena Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Imam Al-Hasan Basri, Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in, rahimahullah ta'ala, mengatakan bahwa ada sebagian kaum yang mengaku mereka mencintai Allah. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai ujian bagi mereka. Kalau mereka benar-benar mencintai Allah, mereka akan mengikuti ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد بين الله فيها أن, أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه dan Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan di dalam ayat yang mulia ini barang siapa yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mencintainya.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 Padahal mereka bukan wali Allah. Yahudi dan Nasara mengaku sesungguhnya mereka wali Allah dan tidak akan masuk surga kecuali mereka. Bahkan mereka mengaku bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan orang-orang kecintaan Allah. Qala ta'ala Allah berfirman wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'uh. Qul falima yu'azzibukum bizunubikum bal antum basharun mimman khalaqa. yaghfiru liman yasha'u wa ويعذب man yasha'u ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير Berkata Yahudi dan Nasara, kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah kecintaan-kecintaan Allah. Katakan hai Muhammad, kalau demikian kenapa Allah menyiksa kamu dengan sebab dosa-dosa kamu? Bahkan kamu adalah manusia seperti manusia lain yang diciptakan oleh Allah. Allah mengampuni siapa yang ia maui, ia, ia kehendaki dan Allah akan menyiksa siapa yang ia kehendaki. Karena kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan kepada Allah lah tempat kembali. Surat Al-Maidah ayat 18. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi mengaku sebagai awliya Allah tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memang kamu abna'ullah wa hibba'u falyu'adzibukum bizunubikum Mengapa Allah mengazab kamu dengan sebab dosa-dosa kamu? Karena Allah Allah janjikan kabar gembira dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini yang pengakuan yang dusta karena al-Yahud dan Nasara tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال تعالى dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أماليهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasara mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Yang Yahudi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Dan yang Nasara mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Nasara. Allah katakan tilka amaniyuhum. Mereka mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah sebagai awliyaur rahman. Tapi Allah katakan tilka amaniyuhum. Itu adalah angan-angan mereka. Berangan-angan tanpa tanpa amal, tanpa iman dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan, berikan bukti burhan memang kamu benar. Bala bahkan yang sebenarnya Auliaur Rahman ia akan masuk ke dalam jannah Allah man aslama wajhahu lillah. Orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala wa huwa muhsinun dan dia ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dia berbuat baik Yani dia ikhlas tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, dia iman kepada Allah dan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu ajruhu 'inda rabbih. Maka baginya pahala di sisi Rabbnya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan sebagian kaum musyrikin Arab juga mengaku mereka sebagai orang-orang yang dekat kepada Allah. Sehubungan mereka tinggal tempat tinggal mereka di uh, Mekah. Ya. Demikian juga orang-orang kufar yang lain yang mengaku sebagai wali Allah tabaraka wa taala, bahkan orang-orang munafikun yang menampakkan keislaman tetapi batinnya berlawanan dengan keislaman dan keimanan yakni dia kufur juga mengaku sebagai orang-orang yang dekat kepada Allah tabaraka wa taala bahkan para dajjalun para pendusta besar agama yang merusak agama Allah tabaraka wa taala yang menghapus syariat Allah tabaraka wa taala pun mengaku sebagai wali Allah tabaraka wa taala semuanya ini adalah kedustaan yang sangat besar Karena Allah tabaraka wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang mengikuti syariat Allah tabaraka wa ta'ala, orang-orang yang berjalan di atas perintah dan larangan dan batasan-batasan Allah tabaraka wa ta'ala dan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah awliyaur rahman Sedangkan wali syaitan orang-orang kufar dari ahlul kitab dan kaum musyrikin semuanya dan orang-orang munafikun dan orang-orang dan kaum zindik yang yang pura-pura masuk Islam dan mau merusak Islam dari dalam dan para dajjalun, para pendusta besar yang merusak agama Allah tabaraka wa taala yang merusak agama kaum muslimin dan mereka mengaku sebagai atau diakui sebagai aulia Rahman. Dan orang-orang yang menyimpang dari perjalanan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam itu adalah min aulia syaitan dari para wali syaitan. Para pendengar Radio Raja yang saya muliakan barangkali ini sedikit perbedaan siapakah wali Allah itu dan perbedaannya dengan antara wali Allah dengan wali uh, syaitan. Iya. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan atas materi dan pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan khotal Islam rahimakumullah kita langsung memasuki sesi tanya jawab untuk eh, di kesempatan pagi ini dan yang pertama kami angkat pertanyaan datang dari uh, pesan singkat dari Pak Heri di Bogor yang bertanya ya Ustaz di dalam hadis uh, yang tadi disampaikan bahwasanya uh, bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seseorang disebutkan di sini bahwa niscaya Allah lah yang akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya kemudian Allah pula yang akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya dan Allah lah yang akan menjadi tangannya yang dia menggenggam dengannya mohon penjelasan yang lebih detail dari hal ini apakah dengan demikian orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau wali-wali Allah akan e, terbebas dari segala dosa dan bagaimana e, nas ini tidak uh, menjadikan adanya uh, anggapan bahwasanya setiap wali-wali Allah adalah uh, orang yang maksum dari berbagai kesalahan. Jazakallah khairan Ustaz. Iya, yang pertama maksud dari sabda eh, firman Allah tabaraka wa taala فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث ini wali Allah yang tertinggi, yang paling mulia. Karena wali Allah itu ada dua. Yang pertama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku mengumumkan perang dengannya. Siapa wali Allah? Allah jelaskan وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه tidak mendekat kepadaku hambaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain dari dia mengerjakan apa yang aku telah fardukan kepadanya siapa di antara orang-orang mukminun yang mengerjakan apa yang Allah fardukan, Allah wajibkan dan menjauhi apa yang Allah haramkan maka dia masuk ke dalam wali Allah dan masuk ke dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang walinya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Yang kedua yang lebih tinggi lagi. Selain mengerjakan apa yang Allah fardukan, Allah wajibkan, dia juga mengerjakan an-nawafil. Sehingga Allah lebih mencintainya. Maka apabila Allah telah mencintainya, Allah akan memelihara pendengaran, penglihatan dan seterusnya. Allah akan menjaganya. Ini mereka ini adalah aulia Allah, para wali Allah. Karena wali Allah merupakan sifat bagi setiap mukmin yang takwa. Karena itu dia tidak dibatasi oleh jumlah. Ada sekian, sekian tidak. Tapi wali Allah adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Taala. Nah ini yang pertama. Bila kita telah mengetahui ini, maka kita masuk yang kedua. Wali Allah adalah manusia. Wali Allah selain dari para nabi dan rasul, dia tidak maksum. Yang maksum adalah para al-anbiya wal mursalin. Para sahabat adalah para wali Allah yang sangat mulia Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairun nas qarni sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku. Ada orang yang lebih mulia, lebih utama dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Mereka telah dimuliakan oleh Allah tabarak wa ta'ala. Telah dipuji oleh Allah dan oleh Rasulnya. Dan mereka adalah sebaik-baik umat ini. Meskipun demikian, para ulama ahlu sunnah mengatakan di dalam akidah mereka bahwa para sahabat bukanlah orang-orang yang maksum atau terbebas dari kesalahan dan dosa. Wali Allah tidak mengakui, tidak, wali Allah tidak mengatakan bahwa mereka apabila telah mencapai derajat yang tinggi, mereka bebas taklif. Tidak. Karena jelas menyalahi nas Al-Quran. Firman Allah dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wali Allah bukan orang yang maksum. Karena itu tidak ada yang mengakui ada yang maksum selain para nabi dan rasul kecuali ahli bid'ah dari kaum rawafid rafidah atau yang kita kenal dengan nama Syiah yang mengatakan bahwa imam-imam mereka adalah orang-orang yang maksum. Ini adalah kebohongan besar karena memang agama Rafidah dibuat oleh orang Yahudi yang juga mengaku bahwa uh, mereka sebagai aulia rahman dan Allah katakan dusta itu. Kenapa Allah mengazab Allah tidak mempunyai kekhususan tertentu. Tidak selain takwa kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tidak keluar dari perintah dan larangan dan batasan-batasan yang Allah telah tentukan dan mereka beribadah kepada Allah Taala sampai akhir hayat mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian kepadamu di akhir surat Al-Hijr. Jadi tidak maksud. Mereka dapat berbuat dosa besar atau kecil. Tidak ada yang mengatakan maksum. Sahabat sendiri tidak dikatakan maksum. Bagaimana dengan orang-orang yang sesudahnya dari para tabi'in dan atba'ut tabi'in dan yang sesudahnya dan yang sesudahnya lagi? Karena tidak ada yang maksum selain dari para nabi dan rasul. Tidak ada yang yang yang mengatakan bahwa ada beberapa manusia yang maksum kecuali ahli bid'ah dari kaum rawafid. Rafidah hatta yang kita kenal dengan nama Syiah. Ya. Nah, Khotel Islam terima kasih untuk uh, jawaban yang telah saya sampaikan dan pembahasan mengenai Syiah tampaknya perlu ada waktu yang lebih khusus tadi ya. Ya, Nah, insya Allah ya. Terima kasih atas jawaban Ustaz. Dan khotbah Islam untuk yang berikut kita angkat pertanyaan jangkatan dari uh, pendengar kita melalui telepon ada Ibu Siti di uh, Jakarta Timur. Silakan Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu kecilkan volume radio, Bu. Silakan. Begini Pak Ustaz, eh, penyebaran Islam di Indonesia itu kan terkenalnya dari Wali Songo kemudian saya e, baca buku Cikgu Wali Songo itu wali itu bisa terbang kemudian wali itu bisa menunjukkan pohon kolang-kaling menjadi emas lalu e, ada namanya Sunan Kalijogo itu yang tadinya perompok kemudian sadar menjadi wali di situ dia e, berdiam diri di pinggir kali sehingga terkenal dengan Sunan Kalijogo tapi kenapa dia nggak sholat hanya berdiam diri bertapa di pinggir kali. Nah, tentang berita seperti ini, apakah benar atau tidak, atau mungkin malah bisa menyesatkan orang-orang Islam. Iya. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Uh, iya, yang uh, pertama tentang uh, sejarah uh, masuknya agama Islam ke Indonesia dan penyebarannya dari para uh, dai-nya uh, perlu pembicaraan uh, tersendiri. Ya. Uh, yang uh, kedua cerita-cerita uh, yang beredar tentang uh, apa namanya cerita-cerita uh, yang beredar tentang apa yang dikatakan tidak makan sebagai wali songo wali yang uh, sembilan uh, semuanya adalah khurafat dusta tidak ada uh, asal usulnya uh, tidak ada isnat tidak tidak tidak berjalan di atas perintah dan larangan dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala sementara dia mengaku wali Allah atau diakui sebagai wali Allah maka dia bukan wali Allah tetapi dia adalah wali syaitan ini yang ketiga ya yang keempat Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah di dalam akidah kita, akidah ahlu sunnah wal jamaah, ada karamatul awliya. Karamah yang Allah berikan kepada awliya. Dia bukan sihir. Dia bukan mukjizat seperti yang Allah berikan kepada al-anbiya wal mursalin. Dia adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada awliya rahman. Ketika manusia jauh dari syariat Allah tabaraka wa taala jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya maka Allah berikan karamah kepada aulia Ar-Rahman dan dia sendiri umumnya tidak mengetahui tidak mengetahui dan tidak bisa diatraksikan dipertontonkan diulang-ulang diulang-ulang ini adalah ciri-ciri sihir ya ini karamah Aulia Rahman Allah memang uh, memberikannya kepada siapa yang ia kehendaki dan orang itu sendiri tidak tahu ada kalanya dia berdoa dan seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kepada Maryam binti Imran ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam Allah berikan karomahnya. Jadi dia memperoleh buah-buahan ketika saat itu tidak tidak musim, tidak ada buah-buahan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karomahnya kepada walinya, aulianya itu ashabul kahfi. Ashabul kahfi. Dan di dalam hadis-hadis disebutkan uh, banyak sekali Islam terputus koneksi kami dengan al di kesempatan pagi hari ini kita akan coba untuk menghubungi kembali beliau. Nah, Khotol Islam, Alhamdulillah kita sudah terkoneksi kembali. Mungkin ada uh, tambahan dari jawaban yang saya sampaikan? Iya. Nah, uh, cukup saja. Jadi, Dan, mm, uh, silakan. Salafun salih pernah mengatakan apabila kau melihat orang yang terbang di angkasa dan berjalan di atas air maka hadapkan urusannya kepada perintah dan larangan Allah. Yani apakah dia berjalan sesuai dengan perintah dan larangan Allah dan batasan-batasan yang Allah telah tetapkan atau dia mempunyai jalan tersendiri yang di luar dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah syariatkan melalui hambanya dan rasulnya yang mulia ini Muhammad sallallahu Kebanyakan mereka yang bukan aulia rahman tidak berjalan di atas perintah dan larangan Allah tabaraka wa taala. Sehingga sebagian dari mereka tidak mengerjakan salat, tidak saum, tidak haji dan bebas mengerjakan berbagai macam maasi, maksiat-maksiat besar. Kenapa? Karena mereka katakan bahwa kami telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, ma'rifah. Mereka mempunyai cara-cara tertentu yang di luar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang beribadah kepada Allah ingin mendekatkan diri kepada Allah tidak melalui jalan atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia berada di dalam kesesatan yang nyata. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak izinkan seorang pun manusia untuk mendekatkan diri kepadanya, beribadah kepada Allah, kecuali dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan beliau sebagai perantara di sini sebagai orang yang menjelaskan muballig yang menyampaikan apa yang Allah perintah dan Allah larang dan batasan-batasan yang Allah tetapkan dan apa yang Allah cintai dan Allah redai dan apa yang Allah murkai dan Allah marah harus melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang kita kenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dia mengaku sebagai orang-orang yang dekat kepada Allah, tetapi dia tidak melalui jalan atau sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan termasuk wali Allah. Dia adalah sebenar-benarnya wali syaitan. Oleh karena itu, kita saksikan dari zaman ke zaman orang-orang yang seperti ini menyimpang perjalanannya dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat cara tersendiri. Mereka membuat cara-cara tersendiri. Karena itu mereka dinamakan kaum Turukiyah. Atau orang kita panggil tarekat. Karena itu beragam. Karena mereka membuat tarik, cara atau tarikah jalan tersendiri. Tidak melalui jalan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mempunyai jalan cara tersendiri dalam beribadah kepada Allah. Mereka buatlah tariqah, tariqah. Orang kita panggil tarekat, cara-cara tertentu dalam beribadah kepada Allah. Kemudian masuk cara yang kedua, hakikiyah, hakikat. Keadaan yang sebenarnya. Kemudian masuk pada tingkat tertinggi ma'rifatullah. Apabila sudah sampai kepada ma'rifah, maka menurut mereka bebas dari taklif. Bebas dari taklif. Dan mereka adalah wali Allah katanya. Yang pada hakikatnya mereka adalah awliya syaitan. Oleh karena itu, uh, kesimpulan dari jawaban saya bahwa banyak cerita tentang banyak cerita yang beredar tentang beberapa uh, dai yang menyebar agama Islam ya ya tidak benar khurafat dan dusta tidak ada sandarannya tidak ada sanatnya yang sah oleh karena itu sering saya katakan sam lana rijalakum. Sebutkan kepada kami rijal kamu. Dari mana kamu dapat berita ini? Cerita-cerita yang aneh-aneh. Kalaupun benar cerita itu ada pada mereka, maka telah mereka telah menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tadi sudah berapa kali saya terangkan tentang siapakah wali Allah itu. Saya kira cukup Fawas. Ya. Nah, Ustaz Zakallah atas kelasan ya. waktunya. Nah. Para pendengar Radio Roja yang berbahagia, semoga apa yang kita bahas bermanfaat khususnya untuk diri kita dan keluarga. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita kepada jalan yang lurus jalannya كما ما يكون السنة احنا بين يمولي عليه الصلاة والسلام كان من جوه سجالة جالا جالا يمد الور تري سنة نبي يمولي عليه الصلاة والسلام terima kasih kepada Fawas yang telah menemani selama satu jam lebih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar pada antum. Amin. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.